Taib, bismillahirrahmanirrahim. Coba segera masuk ya yang masih di luar segera masuk. Taib, ikra ya Abdullah. Ayo. Abdullah indah. yad'u asla Taib. Naam, jazakallah khairan. Kemarin kita jelaskan tentang tarbiyah kepada anak kecil. Di antaranya apa? Aziz Aziz Tarbiyah kepada anak kecil apa caranya? yang kemarin kita jelaskan. Hmm? Mengajarkan ahlak yang baik. Taib, ahlak yang baik. Terkait dengan masalah kehidupan, masalah sandang, makan, dan sebagainya. Bagaimana terkait juga dengan wasiat Umar Ibn Khattab radha anhu Nah, Harun untuk hidup secara hana. Ewa. Ini dibiasakan orang tua dari pihak orang tua apakah uminya terutama bapaknya ini yang mengatur suatu keluarga sebagai pimpinan keluarga maka harus memanage mungkin yakni sederhana di dalam kehidupan rumah tangga. Apakah dalam masalah makanan, apa dalam masalah minuman, dalam masalah pakaian, dalam masalah kendaraan, dalam masalah rumah dan sebagainya. Maka diusahakan untuk hidup sederhana perhiasan juga sederhana. Nah, ya mungkin seorang putri ya butuh perhiasan. Nah ini nggak usah mewah-mewah sampai emasnya bergram-gram dikalungkan di lehernya. Lain ini jangan terlalu mewah-mewah cukup. <clears throat> Karena wasiat beliau dan juga hadis Nabi kita Muhammad SAW Al-Badadatu minal iman dan juga wasiat beliau Umar bagaimana kemarin? Imam masih ingat enggak? Hadisnya masih lafadznya bagaimana? Lam taktub. <clears throat> Tapi hadisnya wa iyyakum tanaum. Ya wa iyyakum tanaum wa zayyal ajami. Kemudian watama dadu wahsawsinu. Nah ini. Ini ucapan beliau. Kita lanjutkan berikutnya qala muallif rahmatullahi alaihi wa yu'awidu alla yabsuqa fi majlisihi membiasakan untuk tidak berludah di majlisnya ketika bermajlis ya. Mungkin lagi taklim di sini misalnya atau mungkin lagi apa? duduk-duduk bersama ikhwah lagi ngobrol, di situ ngobrol ilmiah misalnya suatu halaqah membicarakan masalah agama, bermajlis. Nah, maka jangan kita bermudah-mudahan untuk membuang air ludah kita. Nah, pakai adab ya, pakai adab dengan cara bangkit. enam bangun ya, berdiri, kemudian menjauh. enam menuju tempat-tempat yang memang pantas untuk kita buang air ludah kita. Jangan sembarangan berdiri langsung cuh misalnya. Nah ini, ini kurang beradab. Karena nanti yang mungkin orang melihat akan cici, ya akan ya akan nggak enak lah untuk di apa lihat lebih-lebih di masjid misalnya. Nah, lebih di masjid. Alangkah baiknya mungkin kita melangkah ya keluar misalnya cari tempat yang mungkin ada tempat sampah di situ kita buang. Jangan sembarangan di dibuang di jalan. Nah ini dibiasakan nam untuk hal yang baik dalam masalah membuang air ludah. Dan juga wala tamahat ya, yatamahot yakni upil yang membuang ini apa ini namanya upil ya atau apa bahasa kerennya bahasa Indonesia eh iya yang lain apa bahasa yang lebih pantas eh ini apa ya Hona umbel misalnya ya Nah, jangan demikian. Nah ini, wala, kemudian wala yatasa'ab bihadrati ghairihi. Dan juga nah jangan apa? Ini menguap angup ya ketika hadirnya orang-orang yang banyak. Artinya pakai adab ya, pakai adab ketika mau menguap, ketika dia angop ditahan sebisa mungkin. Kalau nggak bisa ya pakai adab. enam Dengan ditutup dengan tangannya atau mungkin dengan sapu tangan atau mungkin dengan yang ia bisa yang mampu. Jangan dibuka selebar-lebarnya. Karena dalam satu hadis disebutkan Fa'im fa'am mata sa'ub, tasaub minas syaiton. Ini namanya yang menguap ya angop itu adalah dari syaitan maka takala faiza tasaaba ahadukum takala salah seorang di antara kalian menguap atau angop nam dohika minhu syaitan syaitan akan tertawa dari perbuatan kalian ketika dia menguap kelihatan ya terbuka lebar-lebar nggak ditutup enggak pakai adab ini syaitan senang, tertawa melihat kelakuan kalian. Maka sedemikian mungkin dahu untuk menahannya. Nah, untuk menahannya kalau nggak bisa pakai adab dengan ditutup dengan kedua tangannya apa dengan salah satu tangannya atau yang sejenisnya kain dan sebagainya. Walayadu arislan ala dan juga membiasakan Jangan sampai meletakkan kakinya di atas kaki yang lain. Artinya jangan dilatih untuk jegang. Ya, tahu jegang? Nah ini. Mungkin lagi makan ya, di, di sampingnya ada kakaknya, ada orang tuanya, makanya jegang. Ketika melihat demikian, diusahakan dilarang. Anak kecil ya dilarang untuk mendidikkan anak biar dia sopan kalau dibiasakan seperti itu dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, nggak ada pencegahan, ini akan terbiasa. Nanti besar pun nggak punya adab. Ketika dia apa bertamu misalnya atau apa makan-makan acara makan-makan dengan teman-temannya, ini akan dia lakukan cegang dengan santainya, dengan enaknya. Nah dipandang kurang baik. Wayumna min kasratil kalam dan dicegah dari untuk banyak ngomong, banyak berbicara. Yu'awidu allatakallama illa jawaban dan membiasakan jangan dia nam untuk berbicara kecuali sekedar untuk menjawab. Nah ini terutama ketika di situ ada orang yang lebih berumur, lebih tua atau lebih yang berilmu misalnya. Nam maka jangan terbiasa untuk banyak berbicara. Nah, kalau yang bicara Nah, ini sekedar jawaban ketika dia tanya. Nah ini. Kemudian wayuh wa ayuh sina al istima. Idza takallama ghairuhu mimman huwa akbaru minhu. Dan berlaku baik ketika dia mendengarkan satu pembicaraan. Idza takallam ghairuhu apabila yang lainnya berbicara dari orang yang dia lebih berumur, dari orang yang dia lebih tua, mungkin kakaknya atau mungkin apa rekannya yang lebih tua umurnya, maka berusaha untuk mendengarkan apa yang ia sampaikan ketika berbicara dengan kita. Nah ini kepada anak kecil diarahkan untuk dia mendengarkan orang-orang yang lebih tua, didengarkan ucapannya, didengarkan jangan apa dia malah ngomel sendiri, ngomong sendiri, jangan. Ketika yang tua berbicara dengarkan. Lebih-lebih seorang santri yang kecil ketika gurunya berbicara dengarkan. Apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh ustadzahnya. Namun seorang santri dengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Wa ayyakum liman huwa faqahu. Dan berdiri untuk orang yang dia di atasnya yaslis baina بديه Kemudian mayumna min fuhsil kalam dilarang untuk berbicara kotor fuhsil kalam ya, dicegah ya diingatkan ketika dia ngomongnya kasar atau jorok masih kecil ngomongnya kok ya kasar Nah ini ucapan-ucapan ya kasar kita harus mencegahnya. Insya Allah paham ya apa ucapan kasar. Contohnya nggak usah disebutkan di sini. Insya Allah antum maaf mafhum di antara kalimat-kalimat yang kotor nggak usah kita beri contoh nggak usah. Insya Allah mafhum. Maka segera dicegah ketika dia omongannya jelek. Wamin muholatoti mayyaf dalik dan juga dilarang dicegah bergaul dengan orang-orang yang demikian. Nah, sedingin mungkin ya di apa sampaikan kemudian dikasih-kasih petua, nasihat jangan sampai terlalu berdalam-dalam bergaul dengan intim dengan orang-orang yang ucapannya kasar, ucapannya yang jorok-jorok. Ucapan yang bohong ucapan-ucapan yang mengandung di situ ucapan-ucapan yang mungkin namimah atau hibah atau mungkin ucapan yang jorok, yang kasar dan sebagainya, maka dijauhkan seorang anak kecil dari pergaulan yang demikian. Dan fa inna asla hifdil sibyan hifdahum maka sungguhnya dasar penjagaan kepada anak-anak kecil penjagaan mereka Nah, sebagai dasar sebagai yakni paling mendasar untuk mendidik mereka, untuk mengajarkan mereka, untuk menjaga mereka dari ahlak-ahlak yang jahat, yakni min corona isu. Menjaga mereka dari teman-teman yang jahat. Ini ini sebagai sangat mendasar sekali, sebagai dasar yang sangat dasar untuk kita pandai-pandainya menjaga anak-anak kita, menjaga anak-anak kecil kita, yakni dari pergaulan-pergaulan yang jahat. Corona isu teman-teman yang jahat. Nah ini, ini aslu hifti sipian dasar penjagaan kepada anak kecil. Nah ini, ya mungkin kita secara ilmu mungkin sebagian para orang tua yang nggak bisa mengajarkan sebuah ilmu Masalah salat mungkin nggak bisa mengajarkan salat mungkin. Mudah-mudahan bisa semua. Nah, tapi ingat, perhatikan teman-temannya. Nah, seandainya mungkin belum bisa mengajarkan masalah sholat wudhu bagaimana yang benar, maka jaga anaknya dari pergaulan-pergaulan yang jahat. Demikian. <clears throat> Wayah sunu ayyuf sahalahu ba'da khurujihi minal maktabi fi la'bil jamilin yastariha bihi min ta'bil ta'dib kama qila rawihil quluba taibil dzikra Selanjutnya adalah yahsun baik bersikap baik pada mereka pada anak kecil tak kala mereka telah melampang, melampangkan untuknya setelah keluarnya dari sebuah maktab yakni sebuah madrasah sebuah tempat belajar ini Villa bin Jamil di dalam perbuatan permainan yang indah yang baik artinya apa kita bersikap baik kepada anak-anak kita tak kala mereka sudah pulang ya dari belajarnya Nah, sebagai orang tua, sebagai bapak, masya Allah senang pada anaknya pulang dari belajar. Nah, yang TK misalnya, atau yang kelas satu, yang kelas dua pulang dari tempat belajarnya, dari mahatnya pulang ke rumah. Nah, apa tindakannya? Ini villa abil jamil. Ini di dalam permainan yang baik, memberikan permainan kepada mereka yang baik. Ini dia setariha agar supaya mereka istirahat dengannya. Minta abil takdib dari adanya kecapean yang yakni setelah adanya suatu pendidikan takdib. Biasanya kalau anak kecil capek ya belajar dari jam 8 sampai jam 11 atau jam 8 sampai jam 10. Nah, al-muhim ketika mereka belajar nah pulang ke rumahnya, maka sebagai orang tua, sebagai ibunya, sebagai uminya menyambut mereka Enam, kalau bisa ya istirahat, ya tidur. Kalau nggak bisa, ternyata nggak bisa tidur, diberi permainan-permainan yang di situ adalah permainan yang mendidik, yang indah, yang baik. Bukan permainan yang akan mendidik kepada hal-hal yang jahat. Ini. Sebagaimana dikatakan dalam suatu pepatah, rawihil kuluba taibid dikro. Ini. Apa artinya? Beri istirahat para hati-hati. Ini ya seorang anak kecil punya hati, punya perasaan, punya ya ini hati yang perlu istirahat ketika mereka dididik dari pagi sampai siang menerima sebuah ilmu akidah ataukah akhlak ataukah masalah fikih mereka terima di apa bangku sekolah mereka atau di mahat mereka. Nah ini ketika mereka sudah dididik kemudian istirahat ya. Ini taibil dikro akan bisa membangkitkan dikir. Enam, Ini membangkitkan untuk dia dikir kembali, mengingat-ingat apa yang telah ia dapatkan ketika dia belajar di bangku sekolah di mahat mereka masing-masing. Jangan kemudian dikasih beban, ya dikasih tugas yang berat, ini akan mengakibatkan kurang baik dalam dunia pendidikan. Jadi beristirahat apakah dengan cara tidur, apakah dengan cara memberikan suatu permainan yang berfaedah bagi mereka. Ini untuk hatinya biar apa? yakni istirahat ya. Wallahu alam bishawab. Bila huna tafadhalu habtakumullah.